Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata kita bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Fadlul Islam Keutamaan agama Islam Karya Syekh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi Rahimallahu ta'ala rahmatan Wasi'ah Dan kita telah baca Ayat yang pertama Demikian juga yang kedua, ketiga Kemudian dua hadis berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menjelaskan tentang keutamaan agama Islam. Dan pada pertemuan kita pada siang hari ini atau pagi hari ini insyaallah akan kita baca dalil yang ke-6 yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan keutamaan agama Islam yang alhamdulillah kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengannya dan berjalan di atas agama Islam tersebut. Fanasallaha subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa Sifatil ula an yusabbitana bi qawli sabit wa an yarzuqana jami'an al-istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan dan kekokohan hati kepada kita semuanya dan memberikan husnul khatimah kepada kita semuanya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimallahu taala wa fihi ta'liqan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala Ahabbud dini ila Allahi agama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala Al-Hanafi Al-Hanifiyatu Samha Agama yang paling dicintai Allah Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hanifiyah As-Samha As-Sahlah Indaha. Berkata Syekh Saleh bin Fauzan hafizallahu taala dalam menjelaskan hadis ini ya. Qauluhu apa yang disebutkan atau diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa fihi ta'liqan Ai maksudnya dah fi sahihil Bukhari. Diriwayatkan pula dalam kitab Sahih Bukhari yaitu dari Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ta'liqan secara muallaq. Apa yang dimaksud dengan hadis muallaq diterangkan di sini beliau wal muallaku huwallazi yadhkuruhu al-Bukhari biduni sanadin. Yang dimaksud dengan hadis mu'alaf di hadis yang diriatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dengan cara tanpa menyebutkan sanad langsung kepada Rasulullah kalau saya itu adalah hadis Rasulullah. Kalau itu adalah ucapan seorang sahabi langsung menyebutkan qala disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud misalnya. Demikian ini namanya hadis mu'alaf diriatkan tanpa menyebutkan sanad. Dan Al-Imam Al-Bukhari Allah taala menyebutkan hadis mu'alaf dalam kitab Sahih Al-Musnad tersebut dengan beberapa tujuan yang diantara ikhtisaran. Beliau menyebutkan tanpa sanad dalam rangka agar lebih ringkas. Agar lebih ringkas. Bukan berarti hadis itu tidak ada sanadnya. Ada sanatnya akan tapi memang sengaja Imam Bukhari tidak menyebutkan sanatnya dengan beberapa tujuan, dengan beberapa alasan di antaranya dalam rangka meringkas atau sebagiannya adalah bahasanya eh, sanatnya tidak sesuai dengan syarat eh, yang beliau letakkan dalam kitab sahih untuk hadis-hadis yang musnad yang bersanat. Qala wa huwa ala kismaini. Dan hadis mu'alat tersebut ada dua bagian, ada dua macam. Yang pertama mu'alakun majzumun bihi disebutkan tanpa menyebutkan sanat akan majzuman bi bihi dengan lafaz yang tegas ay ala sabilil jazm disebutkan dengan tegas jelas artinya berkata Rasulullah bukan dikatakan tapi berkata ini ala sigati al majzum bihi Kemudian jenis hadis mu'alak yang berikutnya kata Syekh wa mu'allakun ghairu majzumin bihi. Dia mu'alak diriatkan tanpa menunjukkan sanat dan lafadznya pun juga tidak disebutkan secara tegas. Dengan siga atau murid misalnya kila atau dukira disebutkan. Ruwiyah diceritakan. Inilah sigha tamrid lawan dari al-jazm tadi. Kala wa qad hasara al-Imam Ibn Hajar rahimallahu taala al-mu'allaqat bi eh, alati al Bukhari. Dan Al-Hafidz Ibn Hajar Asqalani rahimallahu taala sahih kitab Hadul Bari Sarah Sahih Bukhari beliau mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab musnadnya secara mu'allaq dipisahkan dikumpulkan jadi satu Kemudian Al-Imam Al-Habib Hajar menyebutkan sanatnya masing-masing sehingga bersambung. Apa yang disebutkan Imam Bukhari dalam kitab musnadnya secara mu'alak dipisahkan, disendirikan, kemudian disebutkan sanatnya yang memang itu sanat hadis tersebut. Dan Al-Imam al Habib Hajar menyebutkan sanad-sanad untuk hadis mu'alat dalam Sahih Bukhari tersebut dan beliau beri judul Tagliqu At-Ta'liq tagliqu at-ta'liq ay dzakara al-asanida allati allaqaha al-Bukhari wa lam yadhkurha disebutkan sanatnya sehingga semuanya bersambung ini yang menunjukkan bahasa Imam Bukhari Allah taala bahasa yang meringkasnya meriatkan secara mu'alak adalah dikarenakan suatu tujuan yang beliau inginkan bukan berarti nggak ada sanatnya sama sekali ada sanatnya tapi beliau sengaja ringkas dengan beberapa alasan. Dan hadis-hadis mu'alak ini tidak termasuk dalam syarat yang diletakkan oleh Imam Bukhari untuk kitab sahihnya. Kemudian kita lanjutkan. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya beliau bersabda, "Hada min ta'liq al majzum bihi." Ini termasuk dari ta'liq jenis yang pertama. Riwayat mu'allaq akan tadi disebutkan dengan siwah al-jazm. Qala. Beliau berkata, bersabda, bukan dikatakan. Ahabuddini ilallahi al-hanifiyatu as-samhah kata Rasulullah. Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala agama al-hanifiyah as-samhah. Apa yang dimaksud dengan hanifiyah as-samhah? Diterangkan oleh beliau di Syekh eh, Shalih bin Fauzan al-hanifiyatu yakni millata Ibrahim yaitu agama syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Wasamha ada pun yang dimaksud dengan sama di sini artinya as-sahla. as al yasirah Yang mudah. Karena memang agama atau syariat yang Allah turunkan kepada hambanya semua dah mudah, nggak ada yang berat. Nggak ada yang berat bahkan sesuai dengan kemampuan yang ada pada hambanya. Kemudian di sini Syekh rahimallahu eh, hafizallahu taala membawakan beberapa dalil dari ayat Qur'aniyah yang menjelaskan bahasa syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim adalah syariat al-hanifiyah as-samhah syariat Hanifiyah yang mudah. Yang pertama beliau akan dalil dari surat An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang ummatan yang dimaksud dengan ummatan di sini kudwatan wa imaman. Kudwatan wa imaman. Seorang kudwa, suri toladan, seorang panutan. Kanitan lillah yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Hanifa lagi hanif. Artinya lurus hanya tertuju hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin dan dia tiada termasuk di antara orang-orang yang menyekutukan Allah. Di dalam ayat ini ya, ayat yang mulia ini, surat An-Nahl ayat 120, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menyebutkan tiga sifat untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang semuanya merupakan sifat yang enam terpuji. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Allah Ibrahim bahasanya beliau adalah ummah. Beliau adalah imam. Beliau adalah qudwah, panutan, suri teladan bagi umatnya. Beliau berdiri kokoh dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cobaan yang beliau alami. Dan Allah puji dengan sifat yang berikutnya bahasanya beliau adalah yang qanitan Senantiasa tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah dijalankan, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Dan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mensifati beliau adalah Hanif. Hanif nanti akan disebutkan oleh Syekh Saleh Ibnu Fauzan artinya al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid amma siwa. Orang yang selalu hatinya tertuju kepada Allah, mengikhlaskan segala ibadahnya untuk Allah dan jauh dari selain Allah, berpaling dari selain Allah. Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh Asyarih menjelaskan tentang makna al-hanifiyah. Bahasa hanifiyah adalah syariat yang Allah turunkan kepada Nabiullah Ibrahim. Dakwah yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim yang mengajak kepada mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dalam oleh penulis surat An-Nahl juga ayat yang ke 123 yaitu tiga ayat berikutnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai nabi wahai rasul itu Muhammad ibn Abdullah al-Qurasi. Kami wahyukan kepadamu apa yang Allah wahyukan kepada Nabi kita anittabi millata Ibrahim hanifa agar engkau mengikuti syariat yang dibawa oleh Ibrahim itu syariat Allah yang Allah turunkan Nabi Allah Ibrahim hanifa yang lurus yang lurus mengikhlaskan mengajak mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala mensifati bahasa syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, dakwah yang diserukan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada kaumnya dan umatnya adalah dakwah hanifiyah, agama yang hanif, yang lurus, mengajak kepada mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, menyekutukan Allah dengan suatu apapun juga. Kemudian yang ketiga dibawakan dalil oleh penulis yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Surat eh, An-Nisa ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh mengabdikan dan menghambakan dirinya kepada Allah dengan berbagai macam amalan ibadah dan ketaatan. Wa huwa muhsinun dalam keadaan dia muhsinun ay muttabi'un fi amalihi ma syara'ahu Allah Subhanahu wa taala. Bahasa orang tersebut senantiasa mengikuti syariat Allah dalam setiap apa yang dia kerjakan. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa dan lagi ia mengikuti millah syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim hanifa yang lurus. Ikhwatifidin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada segenap hambanya bahasanya tidak ada seorang pun yang lebih baik agamanya daripada orang yang terkumpul padanya kriteria yang mulia hisal al-hamidah yang pertama adalah bahasanya dia adalah aslama wajhahu lillah. Berserah diri kepada Allah dengan dia melakukan ketaatan kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang lebih baik agamanya daripada orang yang mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah dia berserah diri tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan keikhlasan dia dalam menjalankan ibadah untuk Allah wa huwa muhsinun. Dia juga lagi berbuat baik. Apa yang dimaksud dengan muhsinun di sini? Diterangkan oleh Imam Ibn Katsir rahimallahu taala dalam menafsirkan ayat ini bahwa muhsinun ay muttabi'un ma syara'ahu Allah taala fi amali artinya amalan yang dia kerjakan ibadah yang dia kerjakan adalah mengikuti apa yang Allah syariatkan sehingga pada awal ayat Allah sebutkan masalah al-ikhlas yang kedua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah mutabaah yang mana kedua perkara ini al-ikhlas dan mutabaah dalam syarat yang harus terpenuhi dalam setiap amalan yang dikerjakan oleh setiap muslim. Dengan dua syarat ini maka amalan akan benar. Akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka amalan tersebut tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang Vietnam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi tidak terpenuhi syarat yang pertama dia bukan termasuk di antara orang yang aslama wajahu lillah. Tidak termasuk di antara orang yang mengikhlaskan amalannya untuk Allah, maka sungguh dia terjatuh dalam kesyirikan. Atau minimalnya dia adalah murai. Dia. Sehingga amalannya pun tidak diterima. Demikian juga dia ikhlas dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ikhlas tiada tendensi, tiada tujuan dan harapan di balik apa yang dia kerjakan kecuali semata-mata ridha Allah. Akan tapi dia tidak muhsinun, tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga tidak diterima di sisi Allah. Tidak diterima di sisi Allah karena tidak ada mutabaah. ikhlas apapun amalan yang dikerjakan oleh seorang akan tapi ketika tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah, maka dah tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena amanah bid'ah. Dan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat tadi yaitu al-ikhlas dan yang kedua adalah al-mutabaah. Ikhwati fidin, saudara sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun saya dari ayat yang diinginkan dan dimaksudkan oleh penulis yaitu pada bagian akhir dari ayat wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang mengikhlaskan diri eh, berserah diri kepada Allah, mengikhlaskan agamanya untuk Allah dan dia mengikuti syariatnya dan dia mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim al-Hanifah. Dan pada ayat sebelumnya ada sesuatu yang terlupa ya. Dalam ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat surat Al-Nahl ayat 123 tadi memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi agar beliau dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dalam mengarahkan umatnya ini mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Siapa yang diperintahkan di sini? An-Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi Beliau diperintahkan ya Allah Subhanahu wa taala agar mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Ibrahim hanifa. Al-muhim ikhwati fi din rahimani wa rahmatullah saya membawakan tiga ayat ini untuk menjelaskan bahasanya yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis Ahabuddin ilallah al-hanifiyatu samhah yaitu millatu Ibrahim. Syariat yang Allah turunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini pertanyaan apa yang dimaksud dengan millah Ibrahim al-Hanif al-Hanifiyah tersebut? Dan siapa yang dikatakan Hanif tersebut? Kalau itu dikatakan sebagai milah, sebagai agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah memerintahkan kepada nya untuk mengikutinya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Allah Ibrahim yang memiliki sifat tersebut, memiliki sifat al-hanif tersebut. Kata Syaikhul Ibn Fauzan ini fal hanifu Dan yang dimaksud dengan al-hanif itu adalah huwal mukbilu Allah al-mu'ridu amma siwa. Orang yang hanya menunjukkan segala ibadahnya kepada Allah semata. Orang yang hanya tertuju eh, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala artinya dalam segala ibadah yang dia kerjakan. Al-mu'rid amma siwa yang berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia sholat, sholatnya hanya untuk Allah. Ketika dia berdoa, doanya pun hanya ia tujukan kepada Allah. Ketika dia bertawakal, tawakalnya pun tumpuan hatinya pun hanya kepada Allah. Ketika dia berharap, ketika dia takut ila ghairi dalika, itu semua dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan syafaat, maka dia harapkan syafaat tersebut hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa Ibrahimu alaihi salam kana muqbilan Allah mu'ridan amma siwa. Dan demikian pula halnya Nabiullah Ibrahim. Beliau adalah orang yang senantiasa menunjukkan segala ibadah beliau hanya kepada Allah dan beliau berpaling dari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah oleh kaumnya. Inna buru'a'u Burau minggu tak butuh namin dunillah ya. Beliau berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah oleh kaumnya. Beliau ingkari. Dan hanya menunjukkan segala peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh di sini wal hanifiyatu millatu Ibrahim alaihissalam wa hiya millatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan al hanifiyah yang merupakan agama syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu pula yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hanifiyah adalah syariat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan itu pula yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Walaupun orang Nasara dan Yahudi mereka mengatakan bahasanya Ibrahim mereka berjalan di atas milah kami. Orang Nasrani juga mengatakan bahasanya Ibrahim berjalan di atas agama kami. Tapi itu semuanya didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi di antara, di antara nabi yang berjalan di atas milah Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi sebagai ayat di depan Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk mengikutinya. Di sini bahkan Dalil oleh penulis itu Syekh Saleh bin Fauzan firman Allah ayat ke-67 dari surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka na Ibrahimu Yahudia Ibrahim itu tidaklah Vietnam berjalan di atas agama orang Yahudi, bukanlah Yahudi. Wala Nasrani yang bukan bukan bukan bulan Nasrani. Bukan orang-orang termasuk orang Yahudi ataupun Nasrani. Walakin kana hanifan muslima akan tapi dia adalah seorang yang hanif al Mukbil, ala Allah al-mu'rid amman siwa yang senantiasa menunjukkan hatinya hanya kepada Allah dan selalu berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Muslimah dan lagi berserah diri kepada Allah wa makana minal musyrikin dan dia tidaklah termasuk di antara orang-orang yang menyekutukan Allah. Kata Syekh Saleh bin Fauzan, al-Yahudu, orang-orang Yahudi. Mereka merasa berada di atas kebenaran. Mereka merasa bahasa agama mereka adalah hak. Dan mereka mengklaim bahasa Nabi Ibrahim pun bersama dengan mereka. Idda'au anna Ibrahim Yahudiyun. Mereka mengaku mengklaim bahwa Nabi Ibrahim bersama dengan mereka di, berjalan di atas agama mereka. Ma'ana Taurata ma unzilat illa min ba'di padahal kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa tidaklah diturunkan kecuali setelah jauh setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Fakat unzilat ala Musa alaihissalam wa bainahu wa baina Ibrahim muddatun tawilah. Kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa sementara antara Musa dan Ibrahim sudah rentang waktu yang sangat jauh sekali. Bagaimana mungkin dikatakan bahasanya Vietnam bahasa Nabi Ibrahim adalah Vietnam Yahudi atau bersama dengan mereka. Wakadali karena Nasara kata saya. Demikian juga orang-orang Kristen. Orang-orang Nasara. Mereka pun merasa bahasa agama mereka benar. Mereka merasa bahasa mereka berjalan di atas al-haq. Selain mereka adalah batil. Selain mereka berada di atas kesesatan. Dan mereka pun mengklaim. Bahasa Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim bersama dengan kami. Berjalan di atas agama kami Wa Nasara qalu inna Ibrahim kan Nasrani. Ini pernyataan orang Nasara bahwa Ibrahim dulu itu adalah beragama Nasrani. Wa ma ja'at al-yahudiyya wa nasraniyya illa min ba'di padahal agama Yahudi ataupun Nasrani tidaklah datang tidaklah disyariatkan kecuali setelah Nabi Ibrahim. Dan jarak antara mereka jauh. Wallahu subhanahu wa ta'ala radda alaihim. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Membantah pengakuan klaim yang dinyatakan oleh orang Yahudi dan Nasara bahasanya Ibrahim bersama dengan mereka. Beragama dengan agama mereka. Allah katakan dalam ayat ini, maka Ibrahimu Yahudian. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi. Bukanlah beragama dengan agama yang orang Yahudi. Walau nasraniyah dan bukan pula beragama Kristen Nasrani akan dari walakin kana hanifa muslima akan tapi dia adalah seorang yang hanif yang mengikhlas selalu mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah dan selalu berpaling dari segala sesuatu yang disembah selain Allah ada orang Yahudi mereka menyekutukan Allah mengatakan bahasanya Uzair ibnullah Orang Nasrani pun demikian juga. Mereka menyekutukan Allah. Mengatakan bahasa Isa bin Maryam adalah Ibnullah. Terkadang mereka mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Terkadang mereka mengatakan anak Tuhan. Terkadang mereka mengatakan Trinitas. Tiga tapi satu, sapi, eh, satu tapi tiga. Eh. Ini keyakinan mereka. Dan dengan keyakinan terus Allah mengkafirkan mereka. Lakat dina kalu inallah salisulah salatah. Sungguh telah terjatuh dalam kekafiran orang yang mengatakan bahasanya Allah Gahtalisus Salasa. Salah satu dari Tuhan yang tiga. Tuhan mereka rombongan. Ada Tuhan anak, ada Tuhan bapak, nggak tahu ada Tuhan ibu enggak ya. Berarti ini ada besan ya. Karena punya anak, punya bapak kan berarti ada Tuhan besan, Tuhan mantu, Tuhannya rombongan. Adapun agama Islam ya, bahasanya sembahan mereka hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu baginya dan hanya kepada Allah mereka menghambakan diri dan menyerahkan diri mereka dan beribadatan mereka. Fal Hanifiyatu sehingga dengan demikian dengan keterangan di atas bahasa agama Hanifiyah itu adalah millatu Ibrahim alaihi salatu wassalam syariat Allah, agama Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim untuk mendakwahkan kepada kaumnya. Yang mana Rasulullah diperintahkan untuk mengikutinya, melanjutkan dakwah tersebut. Wahia ahabul adyan dan al-hanifiyah terserah agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan demikian hadis yang dilihatkan Imam Bukhari secara mu'alak ini menjelaskan fadalla ala annal islama huwa ahabul adyan ilallahi subhanahu wa ta'ala hadis ini menjelaskan bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adapun selainnya selain agama Islam adalah mansuh telah dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agama Yahudi mansuh setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama Nasrani pun demikian juga terhapuskan dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada pilihan bagi mereka orang Yahudi dan Nasrani kecuali untuk mengikuti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh bagi seorang pun setelah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap berpegang dengan agama-agama yang telah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih beliau bersabda, لا يسمع بي من هذه الأمة يهوديون أو نصرانيون ثم لا يؤمن بما جئت ila kana min ashabi as-sa'ir atau kama alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar dakwahku. Baik dia adalah Yahudi atau Nasrani Yahudi atau Nasrani, thumma lam yu'minu bima ji'tu bi. Dia dengar seruanku, agamaku, dakwahku, kemudian dia tidak mau beriman dengannya dan dia mati ya Ila kana min ashabis sa'ir kecuali dia termasuk dari ashabis sa'ir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada suatu kesempatan pernah membawa lembaran-lembaran Taurat di tangannya. Dan Rasulullah menegurnya amutahawikuna antum apakah kalian ingin membinasakan diri kalian dengan berpegang dengan kitab tersebut? Wallahi kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Demi Allah sekiranya Musa yang Taurat itu diturunkan oleh Allah kepadanya, sekiranya dia hidup pada sekarang ini, tidak ada pilihan bagi dia kecuali mengikuti agamaku. Ringkasnya ikhwati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahwasanya semua syariat yang pernah Allah syariatkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW telah, telah terhabuskan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sehingga tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan bagi seorang pun untuk berpegang dengan agama-agama tersebut. Dan Rasulullah diutus oleh Allah untuk segenap manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan tidaklah aku mengutus wahai nabi wahai rasul kecuali untuk segenap manusia. Ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'ah. Dan demikian juga Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan wahai sekalian manusia, sesungguhnya adalah aku ini adalah utusan Allah yang Allah mengutusku untuk uh, kepada kalian semuanya. Sehingga tidak boleh bagi seorang pun untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad. Wajib bagi semuanya adalah sebagai manusia untuk berpegang dengan agama Islam. bagaimana dengan ayat lakum dinukum waliyadin ini sering dibawakan mereka. Saya punya Pak D, dia Hindu. Tokoh Hindu luar biasa. Ya, dia kadang, saya ngajak budi saya gitu. Ya karena yang family saya istrinya gitu. Ya dia membawakan ayat ini lakum dinukum waliyadin. Padahal dia Hindu, dia hafal ayat ini. Gitu. Ini bukan berarti membenarkan keyakinan mereka. Ini bukan berarti membenarkan keyakinan mereka. Apalagi Hindu yang nggak punya asal usulnya dari langit. Ya. Hatta yang Yahudi, yang Nasrani pun tidak dibenarkan lagi. Kita lanjutkan sedikit, walaupun matanya saja. Karena waktunya terbatas. Kemudian yang terakhir, eh, bapak-bapak dan ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, tibakan yang ketujuh dari bab yang pertama ini, ya kita sudah berapa bulan ini kita masih di bab pertama ya. Yang ketujuh dibacakan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab asar yang dilihatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala wa an Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Diriatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Alaikum bisabili was sunnati." Wajib bagi kalian untuk berjalan di atas jalan ini, yaitu agama Islam. Was sunnah. Wajib bagi kalian untuk berjalan di atas sunnah. Nasihat seorang sahabi, murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengambil ilmu tentang agama ini langsung dari sumbernya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dia berpesan kepada kita kepada umat Islam alaikum bisabili was sunnah. Wajib bagi kalian untuk berjalan di atas jalan ini yaitu agama Islam dan berjalan di atas sunnah ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu laisa min 'abdin ala sabilin wa sunnatin ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فمسته النار karena sebenarnya tidak ada seorang hamba pun yang berjalan di atas jalan ini, berjalan di atas sunnah Rasulullah, yang kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan air matanya bercucuran karena takut kepada Allah, tidak ada seorang pun yang demikian yang mana dia akan disentuh dengan api neraka. Artinya tidak ada seorang pun yang berjalan di atas jalan Islam, berpegang dengan sunnah Rasulullah, dia takut kepada Allah, yang kemudian dia akan disentuh api neraka. Tidak ada. Bahkan dia akan selamat laisa min abdin ala sabirin wa sunnatin al rahmana faq eh, faq sya'arra jilduhu min makhafatillahi illa kana kama sali sajaratin yabisa warakuha illa tahatat anhu dunubuhu kama tahatat kama tahatta an hadhihi syajarati warakuha tiada seorang hamba pun yang berjalan di atas agama Islam berjalan di atas sunnah yang mana dia menyebut nama Allah Ar-Rahman sehingga dia merinding karena takut kepada Allah kecuali hamba tersebut seperti pohon yang daunnya mengering kecuali denam tahatat anhu dunubu kecuali dosanya akan berguguran sebagainya berguguran daun-daun yang telah mengering dari pohonnya Jenengan di sini orang-orang Monogiri ya, di musim kemarau banyak hutan jati kan di sini. Bagaimana kan biasanya? Rontok semua kan. Itu adalah perumpamaan yang diperumpamakan Rasulullah tentang seorang hamba. Seorang muslim yang berjalan di atas agama Islam, berjalan di atas sunnah Rasulullah, dan dia takut kepada Allah. Amalan dia tadi ya, menjadikan dosa-dosanya gugur. sebaiknya gugurnya dedaunan dari pohon di musim kemarau. Wa inna iktisadan fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnati. Sungguhnya seorang itu sederhana. Biasa-biasa saja. Akan tapi dia berada di atas sunnah. Sederhana, sederhana tapi di atas sunnah yang demikian lebih baik daripada seorang itu penuh semangat, antusias, semangatnya luar biasa sampai berapi-api keluar asap. Yang saya semangatnya berapi-api kan. Orang yang sederhana di atas sunnah Rasulullah itulah lebih baik daripada orang yang bersungguh-sungguh luar biasa akan tapi dia menyelisih jalan Allah dan menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Semangat tapi dalam beta. Ini tidak ada kebaikan badannya. Lebih baik seorang itu sederhana dalam mengamalkan agama ini, tapi di atas sunnah. Daripada bersungguh-sungguh, bersemangat luar biasa, karena di atas bid'ah. Bangduru a'malakum, maka perhatikanlah. Cermatilah amalan yang kalian kerjakan. Fa'in kanati ijtihadan au iktisadan antakuna ala minhajil anbiya'i wa sunnatihim. Perhatikanlah amalan kalian Apakah itu yang kalian penuh semangat ataupun yang sederhana, yang biasa-biasa saja, maka hendaknya amalan Rasulullah sesuai dengan jalannya para nabi dan sunnahnya para nabi. Demikian wallah alam biswab. Waktu yang harus mengakhiri pertemuan kita ini ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, terkhusus bagi saya yang menyampaikannya ya dan demikian juga untuk segenap saudaraku sekalian yang hadir di sini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk berpegang dengan agama Islam dan istiqomah di atasnya hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan muslimin dan mustaqimin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.